Yang pada kitab ini kita ya, meneruskan bab yang pertama tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bab tentang al-aqidah. Fasalnya fasal yang keempat masih yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di fasal yang keempat al-imanu bi asma'ihi ta'ala wa sifatihi. Jadi ini uh, tentang bahasan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya tentang nama-nama dan sifat-sifatnya harus benar-benar kita memahami ya. dan memahami ya dengan benar serta menguasai kaidah-kaidah yang diletakkan oleh para ulama. Sehingga kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah semakin orang uh, mempelajari tauhid khususnya tentang iman al-imanu billahi taala masuk ke dalamnya itu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semakin banyak mempelajari tentang bab ini tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan semakin mengenal ma'rifatullah ya. semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang hamba semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala Rabbnya Rabbul Izzah Azza wa Jalla sehingga akan semakin sempurna ibadahnya ya yang menjadikan sempurna ibadah seseorang Ibn Qayyim al-Jauziyah dan meningkatnya ibadah seseorang adalah tatkala bertambahnya tentang ilmu akidah, ilmu tauhid khususnya ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Jadi ini adalah nafas kita kalau kita apa sepanjang hidup kita. Tidak ada kata berhenti untuk membahas, mengkaji tauhidullah taala khususnya tentang mengkaji nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini bahasan yang sangat luas. Bagaikan samudera, bagaikan lautan yang enggak ada ujungnya. Semakin digali semakin kita kurang terus ya karena nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya tidak tidak terbatas dan tidak bisa seseorang untuk me meliputinya. Tidak bisa menguasai seluruhnya. Kita Eh, apa harus senantiasa istiqomah mempelajari tentang nama-nama tauhid asma was, asmaul husna was sifatul ulia. Nah, pada bab ini meneruskan tentang masalah tentang dalil-dalil naqliyah ya. Tentang perkataan mualif di sini ya. Di antara beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala al-mahabbah. Ya, kalau di awal di awalnya kita sedang menerangkan tentang macam-macam sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kan dari paragrafnya di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya bahwasanya dia adalah Maha mendengar as-sami wal basir, Maha melihat, nah, Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha kuat, Maha perkasa ya wal latif wal khabir maha halus maha mengetahui segala perkara ya secara ya, perkara secara apa namanya yang yang yang tersembunyi yang maha bersyukur ya, yang maha halim yang maha apa lemah lembut ya wa ghafurur rahim yang maha pengampun yang maha pengasih dan bahasanya dia Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan langsung wa anahu kallama Musa taklima kallama Musa taklima bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman berkata-kata langsung kepada Musa apa maksudnya ini ini kita menetapkan dan meyakini sifat kalam bagi Allah, berbicara dengan suara dan huruf yang jelas, yang tersusun gitu. Jadi Allah berfirman. Karena Al-Quran kalamullah. Wa anahu istiwa ala arshih. Ala ala arshihi. Bahasanya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arshih. Di atas arshnya. Ini menetapkan sifat istiwa, sifat fi'liyah. Allah subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah bersemayam di atas arsh. Kemudian wa anhu khalaqa biyadaihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ars itu dengan kedua tangannya. Sudah pada minggu yang lalu tentang hadis atau bukan hadis asar dari Ibnu Ibnu Umar eh, bukan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ada empat makhluk yang diciptakan oleh tangan Allah Subhanahu wa taala di antaranya arsy hadisnya sahih kan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Al-Ulum ada Mukhtasar Ulum Al-Dhahabi yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan empat makhluk dengan kedua tangannya yaitu diantaranya arsh yang agung dengan kedua tangan yang agung ya, ya yang yang yang mulia kemudian juga apa yang kedua Adam alaihissalam Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya yang mulia dan agung. Ma mana'aka apa? Ang tasjuda apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada makhluk khalaqtu biyadai yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku maksudnya Adam alaihissalam telah aku ciptakan makhluk khalaqtu biyadai telah aku ciptakan dengan kedua tanganku yang sudah dibahas ya pada minggu yang lalu tentang apa maksudnya di sini mengimani e, sifat Allah zatiyah yaitu yadain dua dua tangan Allah Subhanahu wa taala memiliki yadaini karimataini azimataini kata Syekh Al-Utsaimin dalam akidah syarah akidah sunnah wal Jamaah. sunnah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang mulia dan yang agung, dua tangan yang mulia dan agung. Eh, sudah disebutkan dalilnya di antaranya surat apa yang saya tu biyada itu tentang penciptaan iblis. Ah, maaf, tentang penciptaan Adam alaihissalam ya tatkala iblis disuruh sujud penciptaan Adam alaihissalam. Tadi apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan kedua tangannya, arsh langsung eh, Adam alaihissalam, kemudian kolam, pena untuk menulis lahul mahfud, menulis takdir maksudnya di lahul mahfud. Eh, kemudian yang kedua yaitu menulis Taurat dengan tangannya untuk Musa alaihissalam. Menulis Taurat untuk tangannya ada ya apa namanya bukan yaitu Jannatu Adnan yaitu surga Adnan. Ada riwayat lain surga Firdaus. Ya intinya antara surga Adnan dan surga Firdaus diciptakan oleh kedua tangan Allah yang agung dan mulia. Sedangkan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu seluruh makhluk selain selain dari empat itu Allah dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kalimatnya kun fayakun. Bila Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu maka cukup mengatakan kun jadi fayakun maka jadilah itu eh, selain yang empat kemudian wa anahu yuhibbu al muhsinin nah di sini kita sampai di sini nah, di antara beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala al-mahabbah mencintai kan? Bahwasanya dia yuhibul muhsinin. Dia Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, mencintai orang-orang yang ber berbuat kebajikan. Ya, e, mencintai orang beriman kepada Allah wal amalus soleh yang beramal soleh mencintai para wali-walinya mencintai para nabi dan rasul mencintai as-sadiqin mencintai wasyuhada wasalihin Ya, sini Allah memiliki, memiliki sifat zatiyah mencintai ya, mencintai para wali-walinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 54 fasaufa ya'ti Allahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini dalilnya. Ya, dalil mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah mencintai ya mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan fasaufa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka yuhibbuhum mencintai mereka wa yuhibbunah dan mereka pun mencintainya dan mereka pun ya orang-orang beriman wali-wali Allah mencintai Allah Subhanahu wa taala Kemudian juga dalam surat Ali Imran 146 tentang penetapan sifat mahabbah ini. Wallahu yuhibbus sabirin. Ali Imran 146. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berlaku adilah Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berlaku adil. Pemimpin yang adil, kemudian seorang ayah yang adil di rumah tangganya, e, seorang yang bekerja juga menjadi pimpinan yang adil kepada pegawai-pegawainya. Ya, meskipun itu kepada orang kafir tetap harus berbuat adil. Lawan dari adil adalah zalim. E, pemimpin yang zalim tempatnya di neraka. Pemimpin yang adil mendapat keutamaan besar, derajat tinggi di surga. Intinya di sini ada kata-kata yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Eh, kemudian dalil yang keempat dalam surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Baqarah 159. Yuhibbul muhsinin ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai dengan cinta yang sesungguhnya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebajikan. Dan ayat-ayat yang selainnya banyak dalam Al-Qur'an yang dengan lafaz yuhibbu, yuhibbu ya. Wallahu yuhibbu innallaha yuhibbul yuhibbul sabirin, yuhibbul muhsinin, yuhibbul muqsitin. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah, cinta sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya tanpa ditakwil, ditahrif dengan makna yang lain tanpa diserupakan dengan sifat cintanya makhluk kepada sama makhluk. Tidak. Kalau makhluk dengan makhluk ada suatu kelemahan, seperti mencintai seorang ada satu kelemahan Allah subhanahu wa taala Allah mencintai makhluknya tetap Allah maha kuat maha perkasa tidak butuh pada makhluknya tanpa ditaktil tanpa ditiadakan seperti orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah dan diikuti oleh orang Asy'ariyah meniadakan sifat mahabbah ini dipalingkan eh, mahabbah ini bukan mahabbah tapi memberi pahala atau yang lainnya atau rahmat ya. ini tidak benar atau tanpa juga ditakyif ya menentukan kaifiat mahabbahnya Allah cintanya Allah gitu misalkan eh, ya atau eh, apa namanya di, di, ditentukan apa bertanya bagaimana ya, sifat mahabbah itu tidak kita hanya mengimani dan hakikatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala mengimani maknanya sudah maklum jadi intinya eh, banyak ayat-ayat yang demikian yang menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mencintai eh, hamba-hambanya yang beriman ya para wali-walinya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kecintaan Allah sesuai dengan bijalalihi dengan keagungan subhanahu wa taala wa azamatihi dan kebesaran Allah subhanahu wa taala jadi kecintaan di sini, sifat cinta di sini sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berkata mualif meneruskan wa radiya 'anil mu'minin. Wa radiya 'anil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala meridai orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini yang setelahnya setelah mengenai tentang sifat cinta sifat apa yang dikabarkan di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala meridhai orang-orang yang beriman dan beramal soleh Allah ridha radhiyallahu anhum wa radu'an banyak yang melakukan radhiyallahu anhum wa radu'an apa yang di, diambil dari dari kalimat ini yaitu menetapkan sifat ridho nah sifat ridho bagi Allah Subhanahu wa taala Ya, sifat ridho bagi Allah Subhanahu wa taala lawan dari ridho adalah ghadab, murka. Kalau Allah sudah ridho enggak akan murka. Kalau Allah sudah ridho kepada hambanya enggak akan murka. Kalau Allah murka kepada hambanya tidak akan ridho Oleh para sahabat seluruhnya mendapat predikat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala tidak akan murka kepada mereka di hari kiamat kelak di dunia maupun di, di akhirat jelas mereka sudah memiliki predikat radhiyallahu anhum atau nah, setelah yang sebelumnya ya yang sebelumnya yang, yang, yang selain sahabat berusaha untuk men, menggapai keriduan Allah Subhanahu wa taala maka eh, kebalikan dari ridha adalah ghadab murka ya benci murka ya Allah Subhanahu wa taala Nah, intinya di sini eh, kita <clears throat> ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat ridho bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridho ini termasuk salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat fi'liyah. Ridho sifat fi'liyah karena berkaitan dengan uh, apa? masyiah. Masyiah yaitu kehendak. Allah menghendaki meridhoi sebagian hambanya tidak meridhoi kan. Nah, di sini. Jadi Waalaikumsalam. Maksud daripada maksud uh, maksud daripada perkataan mualif Allah Subhanahu wa taala meridhoi orang-orang beriman dan beramal saleh maksudnya mau me mengabarkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridha ya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ini sudah ditetapkan ridha ini salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah tetap dan ditetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih dan ijma' salaf kesepakatan salaf. Karena ada sebagian firqah yang mengingkari sifat ridho ini. Antaranya Rafidah. kemanya mereka tidak menganggap para sahabat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menganggap para sahabat sebagian besar itu murtad, masuk dalam neraka naudzubillah. Karena mengikuti akidahnya akidah Jahmiyah. Akidah Mu'tazilah. Ya, Rafidhah ini e, segi manhaj mengikuti Majusi, mengikuti Yahudi, segi akidah mengikuti Jahmiyah, campur aduk. Ya. Dia meniadakan sifat Allah, menyamakan sifat Allah, Nah, intinya di sini kita harus menetapkan sifat ridha Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran Allah dan ke, ke apa keagungan Allah. Tanpa taki, tanpa apa e, takwil menawil e, mentakwil memalingkan makna dengan makna yang yang lain ridho ya ridho maklum lawan daripada murka ya, tapi bagaimana ridhonya Allah subhanahu wa taala ya, jangan di, tidak boleh ditanyakan ya, nanti di surga akan akan di akhirat akan kita tahu bagaimana Allah meridhoi hamba-hambanya yang jelas akan selamat dari murka dan azab Allah subhanahu wa taala di antara dalil dari kitab Al-Aziz yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridha. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 8 sering dibaca tentang mana apa tentang orang-orang beriman di mana Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah pada ayat yang ke-8 terakhir Allah ridha kepada mereka kepada siapa orang-orang beriman dan beramal soleh dan mereka, mereka pun ridha kepada Allah yang demikian itu adalah balasan bagi yang takut kepada Tuhannya Al-Bainah ayat 8 kemudian Al-Mujadilah ayat 22 Al-Mujadilah ayat 22 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, tentara Allah, Hizbullah, orang-orang beriman ketika perang di Badar ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika Hizbullah. Allah ridha terhadap mereka, terhadap orang-orang mukmin yang di perang Badar. Dan mereka pun merasa puas, merasa ridha terhadap limpahan rahmatnya Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah, ya. Hizbullah itu para sahabat ketika di perang Badar ber, berhadapan dengan hizbus syaitan yaitu orang-orang Quraisy, tentaranya syaitan, orang-orang musyrikin Quraisy. Uh, ini ya, intinya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dirinya yang agung memiliki sifat ridha, ya, meridhai orang-orang beriman. Eh, para sahabat, kalian para sahabat. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat ayat 119 Al-Maidah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul azim Allah ridha terhadap mereka orang-orang bertakwa dan mereka pun ridha terhadapnya dan mereka pun ridha terhadap Allah itulah keberuntungan yang paling besar itulah keberuntungan siapa orang yang mendapat ridho Allah itu keberuntungan yang paling besar sudah kalau udah ridho, nggak akan murka sama lamanya akan mendapatkan kenikmatan yang abadi yaitu di surganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah di pertengahan surat At-Taubah ketika memuji uh, eh, as awalun awwalun yaitu para pendahulu yang soleh dari kalangan muhajir dan ansor. Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan ya, memberi tazkiyah kepada mereka. Mereka telah mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun Ah, dan ah, mereka telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله anhum ورضوا عنه Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari antara orang-orang muhajirin. Orang muhajirin yang terdahulu masuk Islam. Namanya as-sabiqun al-awwalun. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, uh, Zubair bin Awam, ya, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian yang lainnya, yang lainnya, para sahabat ya, yang terdahulu kalian muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina taba'uhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu Dan yang mengikuti mereka, yang mengikuti para sahabat dari kalangan muhajirin ansor Nah, kita ini masuk ke dalam golongan yang ketiga. Kalau muhajirin nggak mungkin, ansor juga nah, kita masuk golongan tiga. Waladina tabauhum berusaha mengikuti mereka dengan baik. Nah, bi ihsanir anhum wa radu'an. Apa balasannya? Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada para sahabat kalangan muhajirin wal ansor dan yang mengikuti mereka dengan baik. Dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang yang keempat ya, ya surat At-Taubah eh, ayat 100. Ya Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan bahwasanya dia memiliki sifat ridha ya yang meridhai hamba-hambanya ya yang beriman dan beramal saleh yang mutaqin yang bertakwa khususnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang pertama kalangan para sahabat dan sesudahnya tabi'in dan sesudahnya tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik dan kita masuk ke dalamnya kalau mengikuti mereka dengan baik mengikuti manhaj mereka cara beragama ya seperti cara beragamanya mereka kita akan masuk ke dalam e, balasan itu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun e, dalil dari sunnah yang menetapkan sifat ridho bagi Allah Subhanahu wa taala Tadi ayat ya sudah sebutkan berapa ayat. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakula al-aklah fayah fayahmaduhu 'alaiha." ya wa yashrabu asyurbah fayahmaduhu alaiha rawahu muslim ya. sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hamba seorang hamba yang dia makan memakan suatu makanan ya, makan yang halal jelas kemudian setelahnya memuji Allah Subhanahu wa taala subhanallah ini diantaranya hal amalan yang bisa mendatangkan ridho Allah ya seorang hamba yang dia makan makanan dengan tangan kanannya dengan bismillah kemudian makan yang halal yang thayyibah halal halal dan taib tidak ada mudaratnya kemudian setelahnya dia mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulilladzi at'amani hadza wa razaqanihi eh, min ghairi hawli min ghairi hawli min hawli minni wala quwwah itu doa sudah makan ya bukan yang tersebar itu dhaif ya Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwah itu yang sahih ada yang tersebar itu doif lemah dan dilemahkan oleh para ahlul hadis oleh Imam An Nawawi juga dilemahkan oleh Imam Albani juga dilemahkan jadi yang sahih itu riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syaikh Albani lebih kuat daripada yang alhamdulillah di apa ataman wasaqna itu itu lemah hadis yang lemah yang tersebar jadi eh, tidak tidak perlu diamalkan yang sahih yang yang tadi saya pertama e, diutarakan itu di, di apa harus hafal di dalam kitab wirid e, Yazid kalau nggak salah ada di sana doa itu hadis sebab Imam Ahmad dan sahih intinya di mana seorang hamba dia makan sebuah makanan gitu kemudian dia setelahnya eh, memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan tersebut yang diberi di, apa direzekikan apa diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun meminum suatu minuman ya dengan tangan kanannya dengan bismillah uh, minuman yang halal dan thayyibah yang halal dan baik ya. Kemudian setelahnya alhamdulillah. Ya, setelahnya ucapin alhamdulillah maka Allah ridho kepada orang itu subhanallah. Jadi uh, banyak hal-hal yang sepele tapi itu sebesar kalau di, di, di, diimani, dijiwai dan diimani subhanallah. Harus disyukuri satu gelas minuman yang kita minum itu kalau kita renungkan satu gelas bisa masuk ke tubuh bisa dikeluarkan lagi coba bayangkan kalau satu gelas itu nggak keluar lagi ini harus disyukuri maka kata Aisyah e, itu perlu disyukuri ya nikmat ya. minum satu gelas kemudian bisa keluar orang di zaman sekarang itu ada orang yang nggak bisa buang air kecil waduh ya biayanya besar biayanya besar sampai berapa ratus juta sampai miliar supaya bisa mau air bang mau air kecil ya ini suatu nikmat besar bisa minum bisa dikeluarkan lagi dan ini eh, Allah Subhanahu wa taala yang beri rezeki tersebut jadi ini apa yang dituju dalam hadis ini maksudnya ya tadi adab di sini masuk ke dalam adab juga adab eh, minum makan dan minum Eh, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksud maaf Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridha. Nah kata-kata innallaha la yarda anil abdi gitu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap hamba. Nah, ridha. Berarti Allah Subhanahu wa taala ya akan berikan pahala dan masukkan dalam surga orang yang selalu bersyukur, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, khususnya dalam masalah makanan, masalah minuman. kadang ini yang kita juga lalai lupa itu kan mengucapkan alhamdulillah ya, setelah selepas minum. Ridho Ridho ya, masuk ke dalam fi'liyah maaf karena berkaitan dengan masyiah, kehendak. Karena ada sebagian yang dicintai tadi yang eh, mencintai maaf masuk ke dalam fi'liyah. Nah, sebagian ada yang dicintai, sebagian ada yang yang tidak. Sebagian ada yang diridhoi, sebagian masuk ke dalam fi'liyah. Ya, yaitu e, tergantung masyiah kehendak Allah. Kehendak di sini yang melekat dengan zatnya. Sedangkan e, kedua tangan, kemudian wajah ya, sudah kita ya wajah sudah kita ini itu masuk dalam zatiyah kemudian oh, keagungan ketinggian masuk ke dalam zatiyah nanti dibahas di terakhir nah intinya di sini uh, Imam Al Ibnu Qudamah dalam Lum'atul Intiqad me mengabarkan atau menjelaskan telah sepakat ya ajma'as salafu ala itsbati ridha lillahi ta'ala ya fayuthbituha lahu min ghairi tahrif wala ta'til wala taqyif wala tamthil wa huwa ridha haqiqi yaliqu billahi ta'ala uh, telah sepakat para salaf ya para salaf yaitu para sahabat para tabi'in para tabi'ut tabi'in dan para a'immah uh, eh, para imam-imam dalam Islam telah sepakat apa mereka menetapkan sifat ridha untuk Allah Subhanahu wa taala maka kita harus menetapkannya sifat ridho itu untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan tanpa tapi di sini menetapkannya dengan tanpa mentakwil mentakwil maknanya dengan ti, dengan tanpa meniadakan meniadakan sifat tersebut nggak boleh atau tanpa takyif ya menentukan kaifiatnya atau bertanya bagaimananya sifat itu tidak wala tamsil dan tidak menyerupakan dengan sifat makhluk Wahwa ridho dan sifat ridho Allah ini sifat ridho yang sesungguhnya, sebenarnya, hakiki. Bukan uh, majazi ya, yang butuh ditakwil enggak. Ya hakiki sebenarnya ridho, Allah ridho. Yang sesuai, yang pantas dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk juga punya sifat ridho. Ya, yang sesuai dengan keadaan makhluk gitu. Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat ridho, lawan daripada ghadab, murka sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun sama dalam nama tetapi beda hakikatnya. Beda hakikatnya masing-masing. Nah, ini kita menetapkan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala ya tidak seperti golongan yang menyimpang dari ahlu sunnah yang menyediakan sifat ridha ini dari Allah dua sifat yaitu mahabbah dan ridha. Kita tidak pernah mendengar Asy'ariyah dalam 22 sifatnya mem, mem, apa, me, menetapkan ridho ya tidak ada sifat ridho dari kita menetapkannya karena dari dalilnya jelas ya dalilnya jelas dan sunnah Nabi SAW menetapkan dan e, ijma para salaf kata-kata Ibnu Qudamah ijma salaf sepakat para salaf sudah berarti sudah sepakat ya sepakat dan sifat-sifat yang lainnya sifat-sifat zatiyah yang lainnya juga ini disebutkan sebagian. Ya, kalau disebutkan nanti di sini dengan dalil juga ada sebagian. Di antaranya yaitu bahak juga ketawa, ya, kemudian juga farhan yaitu e, gembira. Nah, di sini juga ada sebagian ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi e, kita mengimani <clears throat> sifat-sifat Allah baik zatiyah yang berhubungan dengan dirinya, dengan zatnya seperti dua tangan, seperti e, dua mata seperti wajah eh, kemudian juga ilmu memiliki ilmu ya, kemudian juga keagungan al-kibriya eh, al-aziz perkasa itu sifat zatiyah ya kemudian juga apa namanya eh, al-alim as-sami' maaf ya mendengar wal basir melihat sifat zatiyah ya yang lain banyak dan sifat-sifat fi'liyah karena sifat Allah bagi dua ini menurut para ulama ada sifat zatiyah yang melekat dengan zatnya ya yang tidak berhubungan dengan kehendak. Ada sifat fi'liyah yang berhubungan dengan perbuatannya dan ini ya tergantung masyiah kehendak Allah. Ya, kita menetapkan sifat-sifat fi'liyah yang berhubungan dengan perbuatannya seperti istiwa di atas arsh, seperti uh, jaa atau yaji yaitu eh, datang, datangnya Allah pada hari kiamat, nuzul turunnya Allah ke langit dunia seperti tadi juga mencintai kemudian meridai Allah Subhanahu wa taala dan al-kalam juga masuk ke dalam fi'liyah itu berbicara karena masuk ke dalam apa uh, kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. ya kalam masuk ke dalam dua maaf ah, zatiah juga fi'liyah sebagian ulama mengatakan ya masuk zatiah karena Allah berbicara terdahulu sudah berbicara juga masuk fi'liyah ya kapan saja Allah berbicara yang dia kehendaki kapan saja Allah mau ber, berbicara atau berfirman masuk ke dalam perbuatan atau fi'liyah uh, ya itu seperti contohnya sifat zat uh, sifat fi'liyah maaf sini seperti di sini disebutkan oleh kama ji'ihi ta'ala wa nuzulihi wa itiyanihi yang termasuk sifat fi'liyah diantaranya seperti sifat maji yaitu datangnya Allah Subhanahu wa taala datangnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ya untuk apa me, e, menetapkan atau menetapkan hukum ya, atau e, namanya menetapkan hukum untuk hamba-hambanya pada hari kiamat. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan datang pada hari kiamat. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maji itu datang pada hari kiamat untuk memberikan keputusan maksudnya kepada para hamba-hambanya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Ini dalil yang menunjukkan adanya sifat maji datangnya Allah Subhanahu wa taala. Datang. Jangan ditanyakan bagaimana datangnya, ya enggak perlu, ya datang. Kalla idza dzukatil ardu dakkan dakka. Janganlah demikian apabila bumi digoncang dengan dengan berturut-turut, goncangan dahsyat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini maksudnya ya dan datanglah Tuhanmu wajah dan datanglah Tuhanmu di sini jenis yang fa'ilnya Allah Rob wajah Rob buka bu di sini kan fa'il domah dan datanglah Tuhanmu wal malaku sofang sofa sedang para malaikat berbaris-baris bersof-sof ya jadi malaikat bersof-sof Allah Subhanahu wa taala ya datang eh, untuk menetapkan atau keputusan eh, untuk hamba-hambanya menetapkan keputusan untuk hamba-hambanya di padang mahsyar. Nah, jadi di sini disebutkan kata Syekh Utsaimin Allah Subhanahu wa taala datang pada hari kiamat untuk memberi keputusan di antara makhluknya yaitu tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam memohon syafaat kepada Allah untuk makhluk ya untuk makhluk supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan keputusan ya bagi hamba-hambanya karena di padang masar itu di hari kiamat tentunya makhluk dibiarkan selama 50 ribu tahun tidak ada kepastian gitu semuanya harus gimana ini ya maka datang kepada ulul azmi Nabi Adam didatangi Nabi Nuh didatangi Nabi Ibrahim didatangi Nabi Musa dan Nabi Isa dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala buat makhluknya supaya Allah me, apa memberi keputusan pada seluruh makhluk. Nah, inilah datangnya Allah ini. Tafsiran dari wajah Rabbuka wal malaku safan dan datanglah Tuhanmu sedang para malaikat berbaris-baris. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir taala ini untuk lebih jelasnya ini Ibnu Katsir yang termasuk yang menetapkan sifat maji ini maka dalam tafsirnya lihat ya ada terjemahnya tidak ditawil langsung mengatakan wajah buka dan datanglah Robmu untuk memberi keputusan di antara makhluk-makhluknya dan itu berlangsung setelah mereka meminta syafaat setelah makhluk seluruhnya meminta syafaat kepada Allah melalui anak Adam yang paling terhormat atas semuanya yaitu kalangan ulul ulul azmi ya dari Adam yang ya, kemudian setelahnya Nuh ya. maka akhirnya Muhammad SAW alaihi wasallam yang paling terhormat dan paling mulia di antara seluruh anak Adam hatta sampai paling mulia dari Adam sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun mereka para makhluk lakukan setelah mereka meminta syafaat kepada satu persatu dari kalangan para rasul ulul azmi. Ulul azmi itu lima kan? Ini mulai dari Adam alaihissalam, kemudian eh, Nuh alaihissalam, Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa. Nah, Adam tidak termasuk tapi Nuh ya. Nuh masuk Nuh ya, kemudian eh, Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E, di mana masing-masing rasul berkata kepada mereka kepada makhluk aku tidak berhak memberikan syafaat kepada kalian kata Nuh alaihissalam bukan aku orangnya pergi pada Ibrahim dia abul ambiya ya, terus datangi ini ini adalah apa e, dari Allah ilham dari Allah Subhanahu wa taala tidak langsung ke Rasul SAW enggak supaya memperlihatkan kedudukan Muhammad SAW rasul kita yang mulia lebih mulia dari ulul azmi itu ulul azmi nggak bisa apa-apa Nah, maka sehingga akhirnya berakhir kepada Nabi Muhammad SAW seluruh makhluk itu ya untuk meminta syafaat dan beliau berkata akulah analah analah akulah yang berhak memberinya aku yang berhak memberi syafaat itu akulah yang berhak memberi syafaat itu sampai dua kali Rasul mengatakan demikian kemudian beliau SAW pun pergi ke sebuah tempat Allah alam disebutin di sana dan meminta syafaat di hadapan Allah dalam riwayat yang lain di bawah ars dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham eh, memberikan wahyu eh, puji-pujian yang tidak pernah diberikan di dunia dan tidak pernah diberikan kepada para nabi sebelumnya khusus ketika itu puji-pujiannya berarti ini ada nama dan sifat yang Allah yang Allah apa sembunyikan tidak diberikan di dunia nah, nanti ada nama yang khusus nabi sehingga nabi memuji Allah dengan nama-nama itu dengan uh, dengan doa-doa tersebut ya dengan pujian yang tidak pernah Allah ajarkan di dunia Nabi Muhammad Muhammad SAW kemudian ya apa e, dia berdoa di sana apa memohon kepada Allah untuk e, apa meminta syafaat. Ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, yang Maha Agung kemudian datang untuk memberi keputusan. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun datang untuk memberikan syafaat kepada beliau dalam hal tersebut dalam hal apa? E, apa syafaatul uzma, syafaat yang agung ya setelah itu Allah Subhanahu wa taala datang dengan kebesaran dan keagungan yang terlebih dahulu dalam riwayat para malaikat yang pertama kedua berbaris kedua ketiga kemudian sampai ketujuh yang mengintari semua makhluk baru Allah Subhanahu wa taala datang dengan cara kebesaran dan cara ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala ya tidak seperti makhluknya. Nah ini tentang uh, menetapkan sifat Ya, selanjutnya sini Ibnu mengatakan selanjutnya Rabbul Alamin tabaraka wa taala yang Maha Suci dan Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala datang nah, untuk memberi keputusan seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para malaikat ya itu apa namanya? ya datang malaikat dalam keadaan berbaris rapih jadi malaikat eh, apa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbaris rapi, kata-kata sofang sofa, berbaris dan bersof-sof. Ya, eh, sangat rapi ini. Nah, ini intinya eh, kita Sunnah menetapkan sifat maji datang bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya akan datang pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi keputusan di antara hamba-hambanya ya eh, apa namanya mengadili ya gitu mereka keputusan mengadili hamba-hambanya pada hari kiamat siapa yang dibalas dengan kebaikan siapa yang dibalas dengan keburukan eh, setelah itu barulah alam hisab penghisaban seluruh makhluk dan Al-Qur'an sudah menetapkan tadi dalam surat Al-Fajr ayat 21 dan ayat yang lain juga dalam Al-Quran yang mengisyaratkan atau juga menunjukkan sifat ja'a bagi Allah Subhanahu wa taala itu sifat e, datangnya bagi Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain Al-Baqarah 210 ada ya yang menunjukkan sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hal yang dzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Al-Baqarah 210. Adakah yang mereka nanti-nantikan jika bukan datangnya Allah Subhanahu wa taala dalam naungan awan dan malaikat pada hari kiamat ya e, dan datangnya malaikat pada hari kiamat padahal telah diputuskan perkara pada waktu itu dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan mungkin ada kata-kata ayatiyahumullah ya di sini yang failnya Allah karena di domah ya, mana jika bukan datangnya Allah ya pada hari kiamat Nah, ini menetapkan sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk memberi keputusan di antara hamba-hambanya. Di antara hamba-hamba Al-Baqarah 210. Sedangkan dalam sunnah yang disebutkan riwayat Imam Bukhari nah hadis hadis yang panjang ya dan di sini hanya penggalannya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hatta idza lam yabqa illa may ya'budullaha atahum rabbul alamin. Ini tentang hadis yang panjang ketika kejadian orang-orang itu akan ditemui oleh tuhan-tuhan yang mereka sembah di dunia. Ketika orang yang menyembah eh, yang menyembah eh, patung ya, Lata maka patungnya akan datang pada mereka dan mereka digiring masuk neraka. Siapa yang menyembah Isa eh, menyembah Yesus kepada mereka ya. Mari serupakan ada tapi bukan Nabi Isa makanya digiring ke neraka orang Kristen ya orang Yahudi orang menyembah api menyembah matahari mataharinya datang kemudian digiring masuk neraka hatta sampai sehingga apabila tidak ada yang tertinggal kecuali hanya orang-orang yang menyembah Allah saja di sana dan masuk dalam orang munafik ada di sana semuanya udah mengikuti tuhan-tuhan mereka kecuali orang-orang muslim yang menyembah Allah mana Tuhan kami Gak ada yang datang. Atahum atahum Rabbul alamin. Maka datanglah Rabbul alamin kepada mereka. Dengan cara kebesaran dan keagungan Allah. Bagaimana? Ini kan masalah kiamat. Kita hanya mengimani datangnya. Bagaimana datangnya Allah alam gitu. Apa dengan zatnya yang agung apa zat dengan zat yang lain apa dengan bentuk yang lain Allah alam. Intinya atahum Rabbul alamin. Maka datanglah Rabbul alamin Tuhan semesta alam kepada mereka itu yang sedang menunggu Tuhannya. Nah, maka nanti orang-orang munafik itu ketika orang beriman tahu ah, ya sesuatu tanda dan itu sudah di, diberikan ya ilham oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengenal bahasa itu ada Rabb, itu Allah. Kemudian sujud semuanya. Set kecuali orang munafik nggak bisa sujud. Di punggungnya ini keras. Orang munafik dikecualikan. Ketika uh, itu uh, tafsiran saya lupa ketika dalilnya itu ada dalam surat Al-Qiyamah kalau enggak salah ya al-waqi'ah. Jadi ketika seluruh ah, ketika pada hari eh, manusia bisa bersujud ya sedangkan orang-orang ya, selainnya ada yang tidak bersujud Allah alam itu eh, ayatnya Makanya orang-orang munafik apa tidak bisa sujud orang beriman sujud. Intinya ini apa di dalam hadis ini atahum rabbul alamin. Maka datanglah rabbul alamin kepada mereka. Ini kata-kata ata di sini sama dengan yaji yaitu datang ya datang menghampiri mereka dengan cara kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kita untuk di peras eh, apa untuk peras pikiran kita bagaimana enggak perlu ini masalah gaib ya enggak ya, ini masalah kiamat nanti belum kita mengetahui kita cukup mengimani apa yang Nabi kabarkan sudah berhenti ini adalah jalan selamat dan jalan yang mudah untuk uh, mengikuti ahlus sunnah, mengikuti uh, para sahabat. Ya tidak ditanyakan, tidak dibayangkan. Pokoknya datang Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang Allah kehendaki, dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah intinya ini sudah ijma maklum dan ini ijma'nya sudah diketahui kalangan para ulama ahlus sunnah. Ijma tentang datangnya Allah pada hari kiamat untuk memberi keputusan kepada hambanya. Ya, maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Lum'atul I'tiqad, ajma' as-salaf dan telah sepakat salaf atas apa? sifat e, jaa ini sifat datangnya bagi Allah Subhanahu wa taala mereka menetapkannya ya, mereka menetapkannya dan telah tetap dari e, apa dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya e, sifat datang ini bagi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat itu ya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mentakwil. Dengan tanpa mentakwil ya karena sebagian mentakwil datangnya bukan bukan Allah tapi yang datang adalah keputusannya atau datang urusannya atau datang ya bukan ya datang Allah. Karena di sini Al-Qur'an jelas wajaa rabbuka. Enggak perlu tahu. Yang datang rabbu fa'il. Di sana domah. Enggak ada yang lain. Ah, yang Rabbu berarti Allah yang datang. Nah, gitu kan. Tapi karena orang-orang yang ada subhatnya dalam otaknya ya, dalam pikirannya, dalam hatinya, maka susah untuk menerima. Akhirnya ditakwil kepada hal yang lain. Padahal jelas ditetapkan tanpa tahrif, tanpa meniadakan sifat tersebut, tanpa bertanya bagaimana datangnya, tidak boleh atau menentukan kaifiat cara datangnya itu juga enggak boleh tanpa menyerupakan dengan datangnya makhluk makhluk dari jauh jadi dekat gitu. Tak datangnya lari atau datangnya pakai mobil misalkan ya. datangnya pakai unta ya. Enggak begitu ya. Jadi datang sesuai dengan kebesaran, keagungan Allah swt dengan cara yang Allah kehendaki. Itu sudah. Kita tidak ditanya untuk bagaimana uh, kehendak Allah. Yang ditanya kita, kehendak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak menyerupakan dengan datangnya makhluk yang datangnya sifat datangnya Allah itu hakikiyah sesungguhnya yaliqu billahi taala yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya dan makhluk juga sudah berbeda ketika datang burung ke rumahku ya datangnya terbang kayak saya telah datang unta di rumahku datangnya ya unta maklum dengan kaki empat datang jadi telah datang eh, apa saudaraku datang pakai pesawat datang pakai mobil begitu kan udah beda nggak datang terbang nggak datang seperti unta dia misalkan jalannya enggak masing-masing dengan makhluk aja udah berbeda tetapi namanya ya, eh, datang maksudnya eh, sama ya, nah, itunya apa nama ininya ya datangnya datang tapi beda hakikatnya caranya ya. itu apalagi dengan makhluk apa maaf apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala sungguh beda sekali Nah, ini kita hanya disuruh untuk menetapkan dan meyakini sifat ja ini sesuai dengan kebesaran dan keaguan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa tadi mentakwil ya, tanpa meniadakan menentukan kaifiatnya dan juga tanpa yang terakhir menyerupakan dengan sifat makhluk. Nah, ini sifat jaa. Kemudian di antara sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu nuzul. Ya, yaitu nuzul. Nuzul nuzulihi di sini kan. Yaitu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menetapkan sifat nuzul, turunnya Allah taala yang dia tegaskan dalam dalam uh, sunnah tentunya di sini eh, yang Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah SAW tegaskan dalam sunnah tentunya. Kalau nuzul ini ada dalam sunnah bukan dalam Al-Qur'an uh, penetapannya. Nah, di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah mengimani sifat nuzul turun bagi Allah Subhanahu wa taala pada setiap malam ketika sepertiga malam yang terakhir. Nah, ini keyakinan sunnah. Jadi nuzul turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia ya, ke langit yang terendah ya dan turunnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam seperti pada sepertiga malam terakhir setiap malam sepertiga malam terakhir sesuai dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala nah sifat nuzul ini sifat salah satu sifat-sifat fi'liyah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan ijma' salaful ummah jadi mereka para salaf menetapkan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah hadis yang menunjukkan demikian yang sahih dari riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya sangat kuat Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina hina yabqa thuluthul lail al-akhir." Ya, Allah Subhanahu wa taala pada setiap malam turun ke langit dunia yang terendah ketika ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir ya ketika sepertiga malam yang terakhir fayaqul seraya berfirman ya may yad'uni faastajibalahu nah jadi ketika Allah Subhanahu wa taala turun itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang berdoa kepadaku pada waktu itu, maka akan aku kabulkan doanya. Tuh. Kemudian mayas aluni fa'utiyahu. Uh, dan barang siapa yang memohon kepadaku meminta kepadaku permintaan apa saja akan aku beri permohonannya ini janjinya mayastaghfiruli dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku fa'aghfiru lahu maka aku akan apa? Aku akan memaafkan, aku akan memberi ampunan kepadanya. Maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini hadis Bukhari dan Muslim. Dengan hadis ini jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan memberitakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat nuzul, sifat fi'liyah yaitu turun ya ke langit dunia yang terendah Nah, ya pada waktu sepertiga malam terakhir di tempat istija apa mustajab untuk berdoa maka Allah Subhanahu wa taala yang ber, berfirman barang siapa yang e, memohon kepadaku maka aku akan aku akan kabulkan permohonannya aku akan eh, kabulkan doanya barang siapa yang memohon kepadaku meminta sesuatu aku beri permintaannya aku, aku berikan apa permohonannya dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku pada malam itu banyak istighfar istighfar maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Nah, ini jelas ya. Ini dalam hadis yang sahih Bukhari dan dan Muslim. Eh, sifat e, nuzul ini telah disepakati oleh para ulama ahlu sunnah. Maka dan ulama ahlul hadis seluruhnya menetapkan seluruh ulama ahlul hadis dari mulai Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, e, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, seluruh ulama hadis ada Rimi, ada Rukut, ada Rukutni eh, seluruhnya menetapkan sifat nuzul ini karena diriwayatkan dari apa dari periwayatan yang sahih dan mutawatir. Ya, semua para imam meriwayatkan hadis Maka berkatalah Imam Abi Uthman bin Ismail As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, akidah akidahnya para salaf dan akidahnya Ashabul Hadis masuk ke dalamnya akidah Imam Bukhari. akidah Imam Bukhari akidah Imam Muslim ya yang saya yang kita cintai dengan hadis-hadisnya ya yang kita selalu uh, merujuk pada imam ini dua imam ini kan hadis yang sangat sahih apa perkataan ini Imam As-Sabuni <clears throat> Ashabul hadis mereka menetapkan sifat nuzul bagi Allah Rabbu Rabbul Alamin Subhanahu wa taala jadi ashabul hadis seluruhnya menetapkan sifat nuzul untuk Allah Subhanahu wa taala turun. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala setiap malam ke langit dunia sepertiga malam terakhir malam itu ya. Yang dimana mereka menetapkan tanpa menyerupakan sifat nuzul itu dengan sifat eh, sifat turunnya itu dengan sifat turunnya makhluk. Nah, jadi min ghairi tasbih tanpa menyerupakan sifat nuzul Allah dengan sifat nuzulnya makhluk, sifat turunnya makhluk. Ya, dan tidak tidak tidak dengan tidak menyerupakan, tidak apa? E, menyamakan atau takhif tanpa menentukan kaifiat turunnya. Enggak boleh. Turunnya begini turunnya ini. Misalkan orang duduk di kursi kemudian turun enggak begitu, enggak boleh. Enggak boleh di, ditentukan kaifiatnya. Enggak boleh bertanya, gimana turunnya Allah itu? Enggak perlu ditanyakan, ya. Eh, akan tetapi mereka menetapkannya menetapkan sifat nuzul itu karena apa sifat nuzul itu telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Mereka <clears throat> apa namanya? berhenti di dalam apa mereka berhenti dalam memahami hadis tersebut secara zahirnya. Jadi mereka membiarkan Eh, hadis tersebut seperti apa adanya, seperti zahirnya, tidak ditakwil, gitu, tidak di eh, diperdebatkan lagi. Jelas itu adalah ini turun-turun. Maknanya jelas gitu. Enggak perlu diperdalam lagi maksudnya bagaimana ini nuzul enggak. Yumirruna, mereka ya membiarkan demikian adanya dalil tersebut gitu. Enggak dikotak-atik gitu. Ya, ada maklum. Karena khabarnya udah sahih yang tertera sifat nuzulnya dalam hadis Bukhari dan Muslim ya dan mereka apa menetapkan sifat nuzul ini bagi Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan ilmunya kepada Allah itu menyerahkan kaifiatnya hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan apa maknanya jelas maklum namanya turun turun ya tidak perlu turun itu gimana gini enggak perlu sudah maklum dalam bahasa Arab nuzul ya, nuzul turun gitu kan tapi ilmunya apa hakikatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya hakikatnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ahlul, ahlul hadis mereka menetapkan sifat nuzul ini. E, di mana e, beliau juga meneruskan tentang kabar berita ya turunnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam ya ke langit dunia ini suatu kabar yang mutafakun alaih yang sudah sepakat itu kesohehannya seluruh ashabul hadis. Nah, di sini kalau udah ashabul hadis mengangkat sepakat kesohehannya, mereka udah sepakat. Ini hadis ini sangat sohih. Ah, dikeluarkan di dalam sohihain Bukhari dan Muslim dan ashabul sunan yang lainnya mengeluarkan. Kalau sudah cukup sohihain mengeluarkan namanya mutafakun alaih derajatnya paling tinggi dalam hadis pak. Kalau mengatakan mutafakun alaih itu Bukhari dan Muslim mengeluarkan dengan lafadz yang sama dengan lafadz yang sama Meskipun ada sedikit berarti itu muttafaqun alaih eh, tingkatan tinggi. Keduanya Bukhari uh, ya keduanya Bukhari, kemudian yang ketiganya uh, Muslim. Yang paling tinggi muttafaqun alaih. Uh, dan juga apa yang yang menjadikan kuat di sini di, selain selain dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim juga jalan sanadnya periwayatannya sanad yang paling kuat dalam sanad hadis ini syarat ini disepakati paling kuat Pak. Jalurnya jadi jalur Malik bin Anas dari Zuhri. Kalau udah Malik bin Anas ke Zuhri, biasanya sampai dari Zuhri ke Ibnu Umar. Ibnu Umar langsung ke Rasulullah SAW. Ini sanad paling kuat dalam Bukhari dan Muslim. Seluruh ulama hadis mengakui kekuatan ini. Kalau udah nggak perlu ditanya lagi udah kalau dari Malik bin Anas ke Zuhri, sanadnya dari Zuhri ke Ibnu Umar, langsung ke Rasulullah sudah ini sanad paling kuat di urutan paling ada sanad satu ada kuat inilah eh, kemudian juga dari eh, dari Abi Salamah dari Abu Hurairah ini juga sanad yang kuat jadi dikeluarkan oleh ulama hadis masyhur Bukhari Muslim sifat nuzul ini dan juga diriwayatkan dengan sanad yang paling kuat dalam ilmu hadis yaitu dari Malik bin Anas dari Zuhri dari Ibnu Umar Rasulullah SAW Kadang ada tambahan lagi yang kedua dari Malik, Ibnu Anas, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Itu sanad yang paling kuat dalam kalangan ilmu hadis. Nah, jadi ini Abu Usman apa nama e, Imam Abi Abi Usman e, eh, as ingin menyebutkan kekuatan hadis ini karena banyak yang meragukan sifat nuzul ini kalangan yang yang yang menyimpang dari alusunnah Jadi sudah sepakat alul Hadis dasarnya juga kuat dua imam ya ini mengeluarkan tambah sanadnya yang begitu kuat jadi nggak ada celah untuk mengingkari sifat nuzul ini tidak bisa kalau udah mengingkari berarti sudah dia apa mengingkari kesepakatan para ulama hadis ada orang yang berbicara mengenai segi sanad hadis ini berarti bukan al hadis gitu. Kalau ada orang mengatakan hadis nuzul itu nggak benar, berarti dia bukan nggak ngerti ilmu hadis sudah nggak perlu di nggak dilayani gitu. Tapi kalau dia menetapkan sifat nuzul tapi ditakwil, lah berarti ini ahlu subhat. Ya, ahlu subhat. Allah menetapkan kemudian tapi mentakwil nah, Intinya berkata Ibnu Qudamah tentang sifat nuzul telah sepakat salaf ya eh, tentang sifat nuzul ini bagi Allah Subhanahu wa taala turun jadi mereka menetapkan sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita menetapkan sifat nuzul untuk Allah Subhanahu wa taala. Pasti dibawa itu tanpa tahrif, menyimpang menyimpangkan ya, tanpa mentakwil uh, apa makna uh, nuzul tersebut, tanpa meniadakan sifat tersebut, tanpa me bertanya bagaimana atau menentukan kaifiat nuzul, tanpa menyerupakan dengan nuzulnya makhluk. Itu nuzulnya Allah secara hakiki ya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, isinya ada catatan ketika nanti kalau ada orang yang bertanya kalau ya nuzulnya Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Apakah misalkan ada orang subhat? Kata kalau begitu nanti arsnya kosong misalkan. Nah, ini sesuatu yang nggak perlu ditanyakan. Kata Syekh Jibrin, Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki ya Allah berbuat apapun sesuai dengan Allah kehendaki di antaranya Allah Subhanahu wa taala itu turun ya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki cara turunnya itu jangan jangan kita katakan turunnya Allah berarti innal arsya yakhlu minhu kalau Allah turun berarti arsh itu menjadi kosong jangan katakan demikian itu batil tidak perlu dan tidak layak untuk dikatakan wala naqul yang kita katakan demikian ini bukanlah uh, orang yang memiliki akidah sahihah tapi akidah yang yang rancun yang subhat dalam dalam pikirannya. Jadi jangan kita katakan sungguhnya arsinya menjadi kosong tidak. Juga jangan mengatakan uh, inna syai'an apa uh, min makhluqatihi apa namanya yahsuruhu. Jangan kita katakan ketika menetapkan nuzul ini berarti ada sesuatu makhluk yang meliputi Allah. Ah, gitu kalau turun berarti di atasnya ada makhluk di bawah di wah, wah ah, itu juga nggak boleh nggak perlu ditanyakan ya nggak perlu ditanyakan dan tidak layak ditanyakan ya intinya turunnya Allah tidak sampai makhluk meliputi Allah enggak ini kebesaran Allah dan keagungan Allah fa inna nuzulu ya, sungguhnya eh, turunnya Allah Subhanahu wa taala tidak meniadakan sifat fauqiyah ketinggian Allah ya tetap kita menetapkan sifat nuzul tapi tidak meniadakan ketinggian Allah di seluruh makhluknya. Tetap Allah di atas ars. Dan juga tidak meniadakan ke apa keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsnya tetap ya tidak menafikan nuzul-nuzul tetap ada dan Allah bersemayam di atas ars dan Allah tetap uh, fauqiyah di atas seluruh makhluknya begitu ya, jadi tidak menafikan apa namanya juga e, apa namanya ada subhat yang lain seperti bagaimana turunnya kalau di, di negara di suatu daerah itu berbeda-beda malamnya gitu kan malam yang di negara ini kan jam sekini sekini jangan juga ditanyakan Allah maha, kuasa maha mampu untuk untuk apa e, di seluruh turun di sepertiga malam itu dengan kekuasaannya ya karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. <clears throat> Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dialah yang mendengar lagi maha melihat. <clears throat> Karena pernah saya ketika menjelaskan sifat nuzul ini ada ibu-ibu yang bertanya bagaimana kok sepertiga malam kan misalkan di sini malam, kemudian di Amerika kan siang. Di sini berbeda-beda malamnya gitu. Nah, itu tidak perlu ditanyakan. Kalau ditanyakan berarti ibu atau Anda telah membayangkan turunnya Allah seperti makhluk. Naudzubillah enggak. Ya, ya Allah kan yang memiliki langit dan bumi alam semesta. Allah mampu untuk hal demikian. Allah Maha Kuasa. Jadi tidak perlu ditanyakan, tapi kita tetap menetapkan sifat nuzul, tidak meniadakan Allah tetap di atas dan tidak meniadakan Allah berada di atas arsinya, Ya, dan berada di seluruh makhluknya. Nah, ini kalau yang halus eh, sunnah yang memiliki hati lapang, hati bersih, dia bisa memahami dan bisa menerima dan sudah apa yang ada dalil kita hanya wajib menerimanya tidak perlu dipikirkan tidak perlu didebatkan tidak perlu diingkari ya ya itulah orang-orang yang ahlu subhat yang akhirnya mereka terjerumus ke dalam kesalahan dan penyimpangan dalam masalah akidah masalah akidah Allah alam bi ya sampai di sini mungkin tentang <clears throat> bahasan sekarang kita lanjutin seperti pertanyaan syubhatnya dia bertakwilkan nuzul ini biasanya sebagai apa ya? Ya, ya itu. Yang yang tidak menerima sifat nuzul kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah <coughs> dia mengatakan nuzul ini bukan Allah yang turun tapi rahmatnya dan juga urusannya mereka mentakwil di sini berarti kan mereka mentakwil. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala yang turun, tapi rahmatnya yang turun dan urusannya yang turun. Uh, sekarang kini kalau mendebatnya, ini yang turun kan waktunya sepertiga malam terakhir. Berarti kalau gitu rahmat Allah turunnya hanya sepertiga. Sekarang waktu seluruh waktu, seluruh waktu itu rahmat Allah turun sampai ke bumi. Ya, orang saling mengasihi. Apakah hanya waktu malam? apa binatang ketika menyusui waktu malam binatang buas menyusui anaknya itu kan rahmat Allah turun seluruh jagat raya adanya kasih sayang pak adanya ketenangan ini rahmat masa hanya sepertiga malam itu turun nggak benar nah digitukan kata pak ulama al-sunnah ya nggak benar hanya sepertiga rahmat Allah setiap detik turun setiap saat ya kita ada orang merasa kasihan kepada temennya itu dari rahmat Allah dari sifat Allah rahmat itu kan 101 diturunkan dibagi-bagi seluruh makhluk yang 99 ditahan sehingga yang satu ini semua kebahagiaan sifat rahmat Allah sampai binatang buas mengangkat kakinya supaya anaknya anak anaknya bisa menyusui kepada dirinya karena rahmat Allah rahmat Allah turun di setiap saat gitu sampai hujan turun tumbuh-tumbuhan Hah? cuma satu Iya, 199 seluruh makhluk kebagian. Adanya pemandangan indah, adanya gelombang yang uh, yang tenang, ya, adanya ya orang kaya raya. Itu semua rahmat yang satu saja subhanallah. Ya, makanya apalagi kalau 99 enggak kebayangnya. Ya, maka ada yang mengatakan urusannya katanya, urusannya ya. Masa urusan Allah turun hanya sepertiga malam? Iya urusan Allah setiap detik turun ke bumi seluruh urusan malaikat semua yang mengatur rezeki yang mengatur Allah yang yang merintahkan masa urusannya sepertiga malam yang siang siapa yang ngurus nah gitu di, di, dibantah oleh Allah sunnah tidak ada tidak ada celah kecuali masih berat hatinya akhirnya ya menolak sifat nuzul ini dengan intinya mereka ingin mensucikan Allah tapi sudah membayangkan dulu sifat Allah terjerumus ke dalam tasbih. Kenapa mereka menolak? Karena dalam pikirannya dibayangkan dulu. Ketika dia menolak sifat nuzul, dibayangkan nuzulnya Allah itu begitu. Akhirnya dunia apa? Ada makhluk yang menaungi Allah, ada makhluk apa yang yang mengintari Allah. Ah, ini nggak mungkin. Nah, jadi ini udah diserupakan dulu. Ah, nggak mungkin. Tolak, ditolak. Nah, tolak berarti jatuh kepada taktil. Jadi terjerumus kedua hal orang yang menolak sifat Allah pertama menyerupakan dalam pikirannya Kedua langsung dia meniadakan. Ini lebih batil kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, kalau orang sudah membayangkan duluan, akhirnya dia meniadakan karena niatnya memang tanzih, niatnya itu mensucikan Allah tapi salah, tidak sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para sahabat. Ya, ahlu hadis begitu begitu sepakatnya begitu rapihnya mereka dalam dalam uh, apa mengemukakan hadis dalilnya kesepakatannya uh, dan juga begitu kuatnya dalil mereka eh, siapa yang kita ikuti Allah hadis sudah sepakat membukhari maka membuat bab tentang masalah itu diletakkan hadis ini nuzul kecuali orang yang yang subhan ya Allah alam